الشقة ma'imkanil masiri al yakin fahuwa akhrak <clears throat> masih kita membahas tentang nasihat-nasihat dan kata-kata mutiara yang bersumber dari mulut mulia yang mendapatkan ilham daripada Allah seorang wali Allah yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad semoga kita mendapatkan barokahnya dan dapat mengikuti jejaknya serta meneladaninya, meneladaninya di dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan keyakinan untuk melaksanakan dan melakukan suatu hal yang berupa praduga atau angan-angan. Maka orang yang semacam itu adalah orang yang bodoh. Dan barang siapa yang mendahulukan keraguan atau melakukan segala tindakan berdasarkan keraguan padahal dia bisa melaksanakan yang meyakinkan maka dia itu adalah seseorang yang rusak akalnya jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini merupakan sebuah nasihat bagi kita semuanya yaitu selama manusia itu masih hidup maka selama itu pula yang namanya setan itu dan kroninya tidak akan membiarkan kita selangkah maju untuk menggapai ridho Allah, selangkah maju untuk melakukan suatu tindakan kebaikan, selangkah maju untuk memperbaiki keburukan yang telah dilakukan dan lain sebagainya. Selagi ada kesempatan baik dari segi apapun baik itu perilaku, niatan, persangkaan, keraguan dan kesempatan-kesempatan yang lainnya, maka yang namanya setan itu selalu menggunakannya. Tidak akan membiarkannya. Nah, oleh karena itu, setan itu adalah seorang yang sangat pengalaman. Solan, setan itu seorang teoritis. Setan itu juga seorang praktisi. Bayangkan. Jadi kalau seumpama ada gelar yang bisa kita sematkan untuk setan, itu di atas profesor. Kenapa? Setan itu lebih daripada akademisi. Akademisi itu kan melakukan segala sesuatu berdasarkan penelitian. Tapi kalau setan itu penelitiannya itu sudah ribuan kali. Yang diladeninya, yang dikuasainya, yang dia kalah ketika menguasai orang yang semacam ini kemudian dia memenangi medan itu setelah dia itu uji dengan ujian yang lainnya itu sudah berkali-kali beribuan kali bahkan berjutaan kali dia sudah mempraktekannya jadi artinya jangan kamu itu sok-sokan dengan merasa bahwasanya kamu itu akan merasa aman daripada setan merasa aman daripada tipuan Allah nah, oleh karenanya yang paling banyak setan itu masuk di dalam kesempatannya untuk menggoda dan membisiki serta menjerumuskan manusia itu adalah dari pintu keraguan dan ketakutan. Jadi keraguan dan ketakutan itu sesuatu yang tidak ada. Sekarang tidak ada. Yang ada sekarang itu pasti. Yang ada sekarang pasti. Satu jam yang akan datang misteri. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak apalagi yang besok hari, apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi yang tahun depan. Ah disitulah setan itu dengan pintarnya itu dia membolak-balikan dan mempermainkan manusia dari segi ini. Oleh karenanya Allah taala dalam Al-Qur'an telah berfirman wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pertama kali yang disebutkan sebagai ujian daripada Allah taala itu adalah khauf. Ketakutan kalau aku ngambil kesempatan sekarang nanti akan ditelekung oleh orang lain, akan didahului oleh orang lain, akan diambil kesempatan itu oleh orang lain dan sebagainya. Itu ketakutan sehingga dia itu berani melakukan suatu tindakan yang menentang kepada Allah. Kalau seumpama aku tidak menggunakan kesempatan sekarang ini untuk mengambil jabatan itu walaupun aku mengeluarkan uang misalnya, maka kapan lagi karena kesempatan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ah, jadi yang dikatakan oleh para ulama itu dijadikan sebuah hujah. Jadikan sebuah alasan untuk menggapai sesuatu yang diharamkan. Itu adalah orang munafik. Orang yang jauh daripada Allah. Jadi cari-cari celah bagaimana kira-kira apa yang dianggapnya tidak baik itu menjadi baik dengan perkataan para solihin bahkan kadang-kadang bukan cuma hanya berlandaskan kepada perkataan para solehin bahkan kadang-kadang berlandaskan kepada hadis Nabi bahkan kadang-kadang berlandaskan juga kepada Al-Quran nah itu nah itu adalah orang munafik orang yang tidak takut pada Allah oleh karenanya di sini pertanda orang alim atau tidak itu bukan dengan banyak ilmunya pertanda orang alim atau tidak bukan dia punya pondok atau tidak pertanda orang alim atau tidak Bukan dia itu mempunyai majelis yang semua orang datang, banyak yang datang di dalam majelisnya atau pengikutnya dan sebagainya tidak. Tapi tandanya orang alim atau bukan itu adalah sesuai dengan firman Allah taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ada khasyah apa tidak? Ada rasa takut apa tidak pada Allah? Baik dalam kesendiriannya maupun di depan orang dia itu merasa takut tidak kepada Allah Taala. Kalau dia merasa takut itu adalah orang alim. Tapi kalau dia tidak merasa takut, mentakwilkan sesuatu takwilan untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dibolehkan, mencari jalan-jalan bagi mereka yang tertipu dengan setan dan hawa nafsunya untuk supaya perilaku dan kehendaknya serta keinginannya itu bisa goal sesuai dengan keinginannya nah, maka yang semacam itu bukanlah orang alim karena dia ada, ada tidak ada khosyah ilmu itu selalu menuntut kepada orang yang memilikinya itu untuk beramal kita punya ilmu Allah Ta'ala sudah menegaskan orang punya ilmu itu bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan orang punya ilmu la yastawi alladzina wal enggak sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu enggak sama orang punya ilmu itu dipaksakan bagaimana enggak bisa dia itu berbuat yang tidak baik berbuat yang zalim Orang yang punya ilmu itu tidak bisa dipaksakan dia itu sampai berakhlak yang bejat. Orang yang punya ilmu itu tidak bisa dipaksa untuk dia itu mengintimidasi orang, memprovokasi orang dengan yang tidak benar, tidak. Karena apa? Ilmunya yang mengarem dia. Ilmunya yang mencegah dia. Itu artinya ilmu yahtifu bil amal fain aja bahwa illar tahal. Jadi banyak orang alim di dunia ini banyak. Tapi bukan semua orang alim yang mendapatkan julukan alim di dalam Al-Qur'an, julukan alim dalam hadis, julukan alim yang disebutkan oleh para ulama, para soleh itu bukan seperti itu. Hanya orang alim yang takut pada Allah. Hanya orang alim yang menjalankan syariatnya hanya orang alim yang benar-benar mengamalkan dengan keilmuannya itu adalah orang alim yang sesungguhnya yang semacam itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW yaghfirullah yastaghfirullahu man fis samawati man fil ardi akan memintakan ampun untuk orang alim yang semacam itu siapapun benda yang hidup maupun yang mati yang ada di darat maupun yang ada di lautan semuanya akan memintakan ampun untuk orang alim yang semacam itu yang semacam itu yang nantinya akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan memberikan syafaat kepada umat ini yang yang nantinya mereka itu mempunyai makom-makom tersendiri yang semuanya nanti kita akan berkiblat kepada mereka oleh karenanya jadikan orang alim itu adalah imam kita. Jadikan orang alim itu adalah pemimpin kita. Jadikanlah orang alim itu adalah idola kita. Karena apa? Barometer kita itu selamat atau tidak itu orang alim. Para solihin. dimana Allah Taala firman dalam Al-Qur'an terkait dengan hari mahsyar kelak kita itu akan dibangkitkan bersama siapa? Maka Allah Ta'ala menegaskan Yawma yud'a kullu unasin bi imamihim setiap orang itu akan dipanggil, akan dikumpulkan, akan dikelompokkan bersama imam kita. Siapa imam kita sekarang? Tanya kepada kita. Siapa imam? Imam itu pemimpin, idola yang dijadikan tauladan, yang dijadikan sebuah landasan setiap amal dia itu dia orang alim itu. Nah, itu yang jadikan pemimpin semacam itu. Kalau dia itu bisa menjadikan nabi sebagai pemimpinnya itu luar biasa. Nggak bisa kita itu ke dalam makom yang semacam itu karena Nabi SAW Bukan semua orang yang bisa menghadirkannya di dalam jiwanya, baik dohir maupun batin kecuali orang tertentu. Maka paling tidak kepada yang bisa dijangkau oleh panca idra yaitu para ulama itu. Tapi bukan sembarang ulama, ini di akhir zaman. Mem, jadi ulama itu banyak, tapi kita jangan sudon. Karena ulama sebagaimana Ustaz jelaskan ulama itu pahalanya itu sangat banyak. Sehingga kalau seumpama ada kekurangan-kekurangannya, ada hilaf-hilafnya, maka kehilafannya itu tidak mengalahkan kebaikannya sehingga kebaikannya itu akan melarutkan kehilafannya dan kesalahannya tapi yang salah itu yang akan dilaknat itu yang akan bertanggung jawab itu adalah mereka yang jerumuskan para ulama itu karena ulama walaupun ulama dia tetap seorang manusia karena walaupun nabi nabi itu adalah nabi tapi dia seorang manusia sama ulama juga seorang manusia cuma bedanya kalau nabi itu maksum terjaga nggak mungkin mereka itu salah, tapi kalau ulama mungkin salah. Tapi mereka itu dijaga oleh Allah Taala dari kesalahan itu. Nah, oleh karena itu kita harus husnudon kepada mereka, tapi yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, yang harus kita jadikan sebagai imam kita itu adalah ulama yang mengamalkan dengan ilmunya, yang tentunya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi seperti mereka atau kita menjadikan para ulama yang seperti itu sebagai imam kita, sebagai tauladan kita, sebagai suri tauladan bagi kita dalam keseharian kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, oleh karena itu setan itu pintar. Jadi manusia itu sukanya itu berkhayal. Manusia itu paling suka setiap hari itu kebanyakan kalau kamu pikir-pikir aktivitas yang paling banyak kamu lakukan itu berkhayal coba lihat yang pasti itu sedikit tapi angan-angan yang banyak khayal yang banyak pengennya gini-gini pengennya setiap lihat sesuatu langsung ada keinginan lihat sesuatu ada keinginan lihat sesuatu ada keinginan keinginan itu kan khayal dari situlah setan itu masuk dari situlah setan itu membingungkan kita kalau kamu itu pengen seperti itu kalau nggak dari sekarang kapan lagi kalau kamu itu gak begini kamu akan salah kamu akan begini kamu ah itu pintar setan itu masuk di situ nah oleh karenanya di sini diberikan sebuah prinsip oleh Allah Haddad supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam kesalahan ke dalam dosa terjerumus ke dalam tipuannya setan itu bagaimana caranya katanya beliau "Mantarokal hazma lil wahmi fawahmak barang siapa yang meninggalkan sebuah kepastian hanya karena ingin melakukan sesuatu keraguan, sesuatu yang mungkin benar, sesuatu tidak, tapi kamu tinggalkan sesuatu yang pasti. bahwa ahmak. Maka orang semacam itu adalah seseorang yang bodoh. Di depannya ada nasi, tapi sama tempe. Apa adanya. Fem. Tapi kalau semua angan-angan dia kalau semua enggak makan di sini, aku keluar bisa jadi, bisa jadi. Tahu kan bisa jadi? Tahu bisa jadi? Bisa jadi iya, bisa jadi lebih banyak apanya? <laughs> jadi biar kita paham. Silahkan bikin penelitian untuk diri sendiri, nggak usah kita bikin penelitian untuk orang lain. Biasakan kita itu sibuk dengan aib sendiri, jangan kita sibukkan diri dengan aibnya orang lain. Silahkan kita buat penelitian untuk supaya apa? Man arafa nafsah arafa rabbah. Jadi kalau kita tahu dengan diri kita sangat tahu dengan kelemahan kita, maka sangat tahu dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita buat penelitian dari mulai bangun tidur. Setiap kamu ingin berbuat apa tulis. Terlintas buat apa tulis. Fahim dari mulai bangun tidur sampai tidur. Siang tidur, ah berarti kan tidur nggak bisa nulis kan? Bangun tidur langsung tulis lagi. Satu hari aja. Kamu lihat keinginan, kehendak yang terlintas dalam hati kamu yang kamu tulis itu yang terlaksana berapa, yang tidak terlaksana berapa. Kamu akan dapatkan maksimal yang terlaksana itu cuma 30%. Maksimalnya yang terlaksana itu cuma 30%. Dua per tiganya tidak akan terlaksana. Dan justru yang demikian itu menjadi sebab seorang mengetahui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditanya seorang wali min illah Bima araf tarabak dengan apa? Engkau itu mengetahui dengan adanya Allah. Maka dijawab binadil azaim. Dengan batalnya segala sesuatu yang sudah aku rencanakan batal. Nah, itu yang semacam itu banyak sekali. Itu bukan cuma 30% tapi sebanyak 70% sesuatu yang kita planning baik dalam sehari kita atau seminggu kita atau sebulan kita atau setahun kita atau seumur hidup kita itu yang terlaksana itu cuma 30%, 70% tidak akan terlaksana. Menandakan apa? Menandakan kita ini seorang hamba, nggak punya kekuatan. Apa kekuatan kita? Sakit gigi aja udah nangis, pusing nggak kuat nggak hadir, ngantuk saja nggak bisa ditahan. Ngantuk nggak bisa ditahan. Ngantuk itu sesuatu yang datangnya dari siapa? Setan. Ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah itu ngelihat setan telanjang. Em, wali Allah itu kan kasyaf, dibuka oleh Allah Taala. Lihat setan telanjang. Di tangannya itu yang sebelah kanan ada debunya, sebelah kiri ada madunya. Maka ketemu sama wali Allah itu ditegur. Dia mau masuk ke masjid gitu. Ngapain kamu di sini? Ya aku mau masuk ke masjid itu. Tapi aku mau masuk masjid itu yang mencegahku untuk masuk ke sana itu loh. Ada orang alim tidur di situ. Makanya dikatakan Nabi SAW, la fagihun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid satu orang alim, satu orang fagi itu lebih berat terasa kepada setan itu daripada seribu hamba. Kenapa kau nggak masuk mendekat? Bukankah kamu itu ingin mengganggu orang yang sholat-sholat itu di masjid itu? Galia, ya, tapi nafasnya orang alim itu bisa membakar aku loh, aku mendekat. Nah itu. Lalu kenapa kamu telanjang? Kamu nggak malu kelihatan orang-orang itu? Apa kata dia? Buat apa aku malu kepada orang yang aku permainkan dia? Buat apa aku malu kepada orang yang aku per permainkan? Aku permainkan mereka seperti aku seperti anak-anak kecil itu mainkan bola, tendang sana, tendang sini. Mau kita dipermainkan? Mau kita chattingan dipermainkan? Mau kita BBM-an dipermainkan? Kesian deh, kalian itu tertipu semuanya. Apa yang didapatkan itu apa? Pikirkan, yang cerdas jadi perempuan itu yang cerdas. Ya, jangan jadi bodoh gitu loh. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Gengsi, kesenangan apa senangnya itu di mana letak senangnya di mana yang eh, baca Quran dulu nikmat baca Quran tapi ya Allah kenapa sih azan anak belum selesai masih asik kita baca Quran sudah azan ah, itu tandanya orang mukmin al mukminu man sarrathu hasanatuhu wasaat sa'athu sayyi'atuhu orang mukmin itu adalah yang dia itu merasa senang ketika berbuat baik dan dia merasa sedih ketika dia itu berbuat jelek atau berbuat dosa gitu. Nah, coba lihat Lalu ditanya oleh si wali Allah itu, "Di tangan kamu itu apa?" "Di tangan kananku ini ada debu." "Untuk apa itu debu?" "Aku bawa ke tempat-tempat majelis seperti ini nih." Lalu aku masuk ke di mata-mata orang itu. Sehingga apa? Kayak kelilipan, ngantuk, dia mau buka matanya berat sekali itu. Nah, itu berarti apa? Ketipu siapa? Tipu setan, kena barokahnya setan. Mau kena barokahnya setan? Nggak ada barokahnya itu apes. Nah, kenapa? Kalau rahmat turun, insya Allah sekarang turun rahmat turun. Yang tidur nggak dapat, yang ngantuk nggak dapat. Nah, kalau semua dapat juga ya enak dong kita tidur aja di tempat majelis gitu. Nah, tapi justru yang tidur itu mengganggu yang tidak tidur, yang ngantuk itu mengganggu yang tidur, yang tidak tidur. Nah, oleh karena itu dia nggak dapat. Fem, Kalaupun dapat cuma nempel doang gitu loh. Jadi pulang ke kamarnya cuma nempel doang dibayangi saja gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu setan itu pinter. Nah, sebelah kirinya apa? Sebelah kirinya itu katanya ada madu. Untuk apa? Aku bawa ke tempat-tempat majelis lahu yang melalaikan manusia kepada Allah seperti tempat orkesan, tempat diskotikan, melihat televisi asik nikmat sampai nggak tahu sudah jam berapa, dua jam tiga jam nggak terasa kok cepat banget sih, nah, gitu. Nah, kenapa dikasih madu? Mulutnya kasih madu jadi manis-manis sampai lupa, waktunya lupa, kewajibannya lupa, Fahim? Lupa bahwasanya dia itu dalam keadaan rugi kalau tidak mengamalkan dan tidak menggunakan waktunya. Nah, siapa yang bikin lupa? Ya gulanya siapa? Madunya siapa? Ada yang mau dikasih madu? Nah, itu loh. La yastawi ladina lamuna waladina. Namun enggak sama orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Kalau kamu tahu kan enak. Paham? La yadkhul mu'min juhri. Marota yang tidak akan masuk seorang mukmin itu di dalam jebakan dua kali. Kenapa? Karena sudah tahu. Di situ ada jebakan. Kita tahu musuh kita siapa inna syaitana lakum adu faham adu mubin jadi bukan cuma adu saya adu mubin musuh kamu yang paling jelas yang paling nyata yang paling agung yang paling besar yang paling patut untuk dimusuhi itu setan faham kalau kamu tanya setan itu di mana ah gampang kamu setiap hari kan ngaca kan bahkan di majelis pun bawa kaca kan gitu nah itulah perempuan gitu nah, sehingga apa coba lihat di kaca yang kamu lihat tuh setan. Ya, yang kamu lihat tuh setan. Ya setan ini sudah seperti kamu itu bentuknya. Kalau lagi marah, ah seperti itu setannya. Kalau lagi nggak marah, ah, itu malaikatnya itu. Ah gitu. Jadi setan itu siapa ya? Udah dalam cermin kamu itu. Biar kita faham. Jadi banyak orang yang salah kaprah, yang salah faham, gagal faham, disangkanya setan itu di tempat-tempat yang melalaikan, di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat orkesan, di tempat-tempat dangdutan, diskotik, kafe dan sebagainya, tempat-tempat pacaran dan sebagainya. Tidak, setan itu dalam diri kita. Setan itu dalam diri kita. Kalau kita nggak waspada, misalnya apa? Kita di rumah sendirian, takut tidak? Hati-hati tidak? Ada gerakan sedikit, kita langsung curiga tidak? Langsung bergidik tidak? Nah, itu kalau seumpama kita itu kepada sesuatu yang tampak dohir kita merasa was-was, merasa takut, merasa curiga, merasa waspada, merasa hati-hati loh. Kenapa kita dalam hati-hati nggak di dalam hati kita kita nggak waspada? Padahal musuh kita dalam diri kita. Jadi kok ada lintasan kita lihat dulu lintasan dari mana itu? Sesuai dengan ridho Allah apa tidak? Sesuai dengan ridho Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ini yang termasuk yang membahagiakan saya atau tidak? Kalau nggak bahagia saya, buat apa saya mengikutinya? Nah, harusnya seperti itu pertimbangannya gitu. Nah, oleh karena itu, saya katakan tadi, setan itu kalau seumpama dikasih gelar, gelarnya itu lebih dari profesor. Ya kan? Kita menghadapi profesor debat pasti kalahnya nggak? Pasti kalahnya apa tidak? Apa belum tentu? Nah, pasti kalahnya kamu belum punya gelar. Jadi sudah dipastikan kamu itu bukan seorang teoritis, kamu bukan seorang apa? praktisi. Nah, sehingga apa bagaimana kamu bisa mengalahkan seorang akademisi apalagi yang sudah tingkatan yang paling besar yaitu profesor gitu Nah, itu kalau profesor kamu itu pasti kalah apalagi sama setan. Coba lihat. Bagaimana ceritanya ada seorang setan yang dia itu menipu manusia tapi manusianya sadar. Fem. Yaitu diceritakan di dalam sebuah kitab kalau nggak salah kitab Nawadir di mana ada seseorang manusia yang soleh yang dia itu biasa bangun malam dan tidak dikumandangkan adzan subuh kecuali dia berada di dalam masjid. Dan itu pertanda seperti yang dikatakan Nabi SAW nanti di antara umatku itu ada yang wajahnya itu seperti bulan purnama di padang masyar Semoga kita semacam itu. Gal siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang ketika dikumandangkan azan dia sudah di masjid. Jadi sebelum masuk azan dia sudah ada di masjid. Nah, itu yang semacam itu adalah orang yang nantinya di padang masyar bakaikan bulan purnama. Kemudian berangkatlah dia seperti biasanya. Ini terjadi di negeri Suria. Pada waktu itu kan musim dingin, gelap gulita nggak ada lampu, sehingga dia jalan. Ketika jalan ke masjid, musim hujan banyak becek, lobang-lobang di situ. Oleh setan itu diarahkan orang ini supaya masuk ke tempat gubangan-gubangan supaya jatuh gitu loh. Jatuh beneran, basah, kotor, namanya juga becek kan kotor kan semuanya nggak pantas masuk ke masjid balik lagi ke rumah mandi ganti pakaian yang bersih berangkat lagi kedua kali diarahkan lagi ke tempat yang lubang sampai jatuh lagi akhirnya apa begitu dia lihat badannya kotor tidak layak tidak pantas masuk ke masjid balik lagi ke rumah mandi lagi ganti baju yang bersih berangkat lagi yang ketiga kali ketika sampai di tempat yang tadi dia itu jatuh-jatuh itu ternyata ada seorang yang bawa lampu. Nah, akhirnya dia disapa, "Kemari," kata. "Kamu mau ke masjid?" "Gal iya." "Kamu siapa?" "Aku setan." Kaget ya. "Namamu setan apa setan beneran?" Dia bilang, "Aku setan, setan beneran." Terus kamu mau apa di sini? Aku mau ngantar kamu ke masjid. Loh, kok ada setan baik begitu? Apa kata setan? Gal iya abis. Kamu sih sebabnya. Kok aku sih sebabnya? karena kamu tadi setelah aku jerumuskan dan aku jatuhkan di tempat yang basah dan penuh dengan kotoran itu akhirnya kamu pulang balik kan mandi kan sebab itu kamu diampuni semua dosamu yang telah lalu yang kedua kali aku jerumuskan lagi aku jatuhkan lagi kamu akhirnya kamu balik lagi ke rumah mandi lagi ganti baju berangkat lagi karena itu maka semua keluarga kamu diampunkan dosanya dan aku baru saja mendengar malaikat itu telah mengatakan kalau sumpah dijatuhkan lagi kemudian mandi lagi berangkat lagi maka semua penduduk di desa itu akan diampunkan dosanya sebelum itu terjadi aku antar kamu masjid hmm. nah, biar kamu paham nah itu setan nggak ada setan itu mau ngasih nasihat nggak ada bikin ultimatum mulai sekarang aku begitu keluar dari pondok bukan begitu keluar dari pondok begitu keluar dari musola bahkan sekarang juga kita bikin ultimatum bagi kita bahwasanya musuh kita yang lebih besar siapa? Nah, jangan takut. Fahim, walaupun setan sekarang nunggu, nunggu di sana di pinggir ukuran oh, ajar saat itu buka rahasia aku katanya. Jangan pedulikan, jangan pedulikan. Fahim, kita harus bermusuhan dengan mereka. Karena apa? Allah yang merintahkan kita menjadikan mereka sebagai musuh. Jadi jangan takut. Karena apa? Setan itu sebenarnya nggak kuat, nggak kuat. Asalkan kita itu mau punya kemauan, Asalkan kita mempunyai teorinya, asalkan kita bertawakal kepada Allah, asalkan kita itu mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, selesai sudah. Pasti mereka terhapus. Bahkan kalau sumpah kita itu terlintas di dalam hati kita kemaksiatan, maka tinggal lihat ke atas langit seraya kita mengucapkan Allah sampai habis nafasnya. Itu langsung hilang sirna seperti itu. Begitu ada lintasan yang datang dari setan maupun dari hawa nafsu, lintasan untuk berbuat maksiat, maka kamu ucapkan kalimat Allah dengan satu nafas sampai habis, maka semuanya itu akan hilang sirna dan tanpa bekas. Faham? Nah itu. Jadi wa, uh, wahnu setan atau ujian setan atau bisikan setan itu lemah sebetulnya. Jangan takut pada setan gitu. Nah, cuma kita harus tada, tahu teorinya. Nah, kenapa? Kalau kita tidak tahu teorinya, maka kita akan terjerumus. Setan itu bukan cuma punya satu cara, tapi beberapa cara, bahkan ratusan cara, bahkan ribuan cara untuk menjerumuskan kita. Masuk lewat sini nggak bisa, coba lagi. Masuk dari satunya nggak bisa, coba yang satunya. Terus begitu sampai yang penting dendamnya, kusumatnya itu terlaksana. Kita semua akan dijadikan sebagai teman-temannya kelak di neraka. Ada yang mau? Ada yang mau tidak? Nah, siapa yang mau? Ah, yang ngantuk-ngantuk di majelis itu yang mau kadang-kadang ya. ya. Nah, ya. Oleh karenanya bangunkan, jangan mau kita biarkan teman-teman kita, saudara kita itu diambil oleh iblis, diambil oleh setan. Kita nggak mau. Mereka itu adalah saudara kita, harus sama-sama masuk surga, harus sama-sama dapat rahmat, harus sama-sama dapat sakinah yang diturunkan Allah taala di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sana ada angan-angan kalau seumpama aku tinggalkan ini di sini makannya cuma gini nasi sama lauk pauk yang sangat sederhana tapi kalau aku pergi ke sana, kali ada kali ada yang ngasih takjil, ngasih buka. Kali ada bisa jadi itu kan sesuatu yang tidak pasti. Iya apa tidak? Bagaimana seorang yang berakal itu meninggalkan sesuatu yang pasti yang kalau kamu makan pasti kenyang, pergi ke sana belum tentu kamu makan, kamu kamu balik lagi sudah diambil orang gimana? Nah itulah. Orang bodoh nggak itu? Misalnya apa? kamu pasti kebelet. Kebelet pasti kan? Kalau kebelet itu pasti. Ada kebelet nggak pasti? Ada kebelet nggak pasti nggak? Ada kebelet kawin. Fem, nah, kalau sudah waktunya itu pasti. Kalau belum waktunya nggak pasti karena kebanyakan lihat sinetron jadi nggak pasti. Nah, gitu loh. Karena belum waktunya. Nah, tapi kalau kalian semua sudah waktunya ya pasti gitu loh. Nah, gitu ya? Jadi itu kebelet contohnya kebelet yang nggak pasti. Nah, jadi kalau kebelet makan, kebelet, buang air, BAB ataupun BAK misalnya. Nah, berarti pasti nggak? Masa kamu itu mau berangan-angan? Ini lagi kebelet nih, berangan-angan ah, tunggu ah, siapa tahu nggak kebelet lagi habis ini. Hah? Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Nah ini kan orang bodoh ya seperti itu. Orang bodoh atau tidak? Dasar bodoh gitu Nah ini Ustadz ngasih uang ini mau tak kasih uang sepuluh ribu ya sepuluh ribu kan sedikit buat jajan mungkin beli cuma apa saja gitu kan dua dua item misalnya kan Fem. tapi saat anak nggak mau yang itu nah, kenapa di tangannya megang daun dia berharap supaya daun itu menjadi merah yang seratus ribu gitu loh <laughs> yang sepuluh ribu ditolak dia pegang daun angan-angannya supaya daun itu berubah menjadi seratus ribu orang bodoh apa tidak nah ini loh orang yang tertipu setan itu seperti itu Mau kalian seperti itu? Nah, jangan mau dipermainkan oleh tipuan-tipuannya yang nggak pasti itu. Masa depan itu bukan urusan kita, tahu? Urusan siapa? Allah. Jangan mau kita ditipu. Setan itu nggak tahu masa depannya dia nggak tahu kok dia itu pakai sok-sok tahu uh, masa depan kita. Semua orang nggak tahu masa depannya. Masa depan kita itu menentukan Allah. Bagaimana kamu katakan kalau semua aku nggak belajar di sini, kalau kamu nggak belajar di universitas misalnya, kamu nggak dapat masa depan yang cerah. Siapa yang bilang itu? Berapa banyak yang CPNS itu yang mereka itu semuanya keluaran SMA paling sedikit, bahkan yang banyak yang punya gelar S1. Tapi ternyata CPNS-nya itu jumlahnya 160 ribu tapi yang diterima cuma 12 ribu sekian. Yang lainnya mana? 110 130 eh, ribu itu kemana? <laughs> katanya menjamin mana ijazah menjamin itu siapa yang menipu ya setan tertipu setan coba lihat sekarang bagaimana itu geng-geng motor itu yang ada di, di apa di Bogor di Jakarta dan sebagainya semoga nggak sampai di Jawa Timur ya eh. PMA itu yang melakukannya itu siapa pelajar apa bukan siswa apa bukan siswa pelajar itu masih di tingkat SMP masih di tingkat SMA tapi sudah main bacok orang dikejar-kejar orang nggak salah nggak ada perilaku yang membuat mereka itu sampai tega melakukan itu dikejar-kejar sampai di, ke rumahnya itu dikejar-kejar sampai di kampung itu dikejar-kejar karena mereka itu berani karena sama-sama gerombolan gitu Fem, sampai ada yang putus tangannya, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang di eh, apa potong telinganya. Jadi sudah dia itu sudah nggak mampu lagi, sudah jatuh terkapar di tanah, masih sempat dipotong uh, ku, apa telinganya itu. Lihat bagaimana tidak ada teganya dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Nggak pernah dia belajar ilmu semacam ini. Jangankan sampai menyakiti badan, menyakiti hati seseorang aja walaupun dengan satu kalimat sama seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali kata Nabi Muhammad. Apalagi sampai dia itu menyakiti Lihat bagaimana kagetnya dia, lihat bagaimana dia mengeluarkan biaya, lihat bagaimana dia meninggalkan aktivitasnya, lihat bagaimana keluarganya yang sedih karenanya, lihat bagaimana orang tuanya yang merasa was-was memikirkannya. Semua itu adalah dosa-dosa yang menumpuk yang karena dia melakukan suatu tindakan kepada orang tersebut nggak dipikirkan sebelumnya kenapa nggak ada ilmunya nah, oleh karena itu jadi harus hati-hati seseorang itu jangan mau tertipu dengan bisikan-bisikan setan coba mereka yang melakukan itu apa yang didapatkan apa yang didapatkan mereka tertipu mendapatkan kepuasan bahkan rekrutan-rekrutan yang baru itu syaratnya untuk masuk ke grup itu itu harus pernah bacok orang. Yang mana saja mau perempuan mau laki pokoknya harus bacok. Kalau sudah bacok orang baru dia diterima di dalam geng itu. Nah, coba lihat. Apa yang didapatkan? Apa yang mereka cari? Dapat apa mereka? Harta enggak? Tapi apa? Kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan yang semacam apa yang semacam itu? Nah, coba lihat. Ditipu oleh setan. Nah, itu berangkatnya karena yang semacam ini. Fem. Jadi diberikan sebuah angan-angan keraguan dengan meninggalkan sesuatu yang pasti. Padahal yang pasti kalau sumpah ketahuan oleh polisi diapakan dia? Di penjara. Yang pasti kalau dia melakukan itu dosa apa tidak? Dosa. Yang pasti kalau dia melakukan itu bikin sengsara orang apa tidak? Sengsara. Tapi kenapa nggak dipikirkan sebelumnya? Coba lihat. Orang yang ada di penjara itu ada di penjara tujuh tahun, ada yang lima tahun, ada yang sepuluh tahun hanya karena memerkosa seorang wanita. Memerkosa seorang wanita itu durasinya itu paling sepuluh menit. Paling lama setengah jam. Setengah jam tapi kemudian dia itu mendekam di penjara tujuh tahun lamanya. Kira-kira menyesal tidak dia? Menyesal apa tidak? Ah, kenapa sampai dia itu mau melakukan yang setengah jam itu demi dia itu tinggal di penjara sampai setengah sampai tujuh tahun? Ah, karena tertipu dipikir angan-angannya itu sesuatu yang mengenakan, nggak dipikirkan selanjutnya gimana enak sebentar tapi selanjutnya bagaimana nggak dipikirkan sama dia nah itu termasuk yang semacam ini nah, oleh karenanya tutup baik tutup rapat-rapat jangan sampai kita masuk ke dalam bab ini yaitu apa suatu angan-angan yang dibuat oleh setan jangan dituruti jangan diikuti tapi sesuatu yang pasti itu harus kita perbaiki harus kita yakini harus kita perkuat keyakinan kita dalam hal itu yaitu apa sistem yang berlaku di dunia itu adalah sistemnya Allah di dalam firman yang berbunyi wa mayamal salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah siapa saja laki ataupun perempuan yang beramal soleh asalkan berlandaskan kepada keimanan maka pasti akan kami berikan kehidupan yang bahagia. Siapa yang mengucapkan itu? Allah pasti nggak mungkin luput nggak mungkin salah. Kalau kamu mau jadi orang yang bahagia, kalau kamu mau jadi orang yang berhasil, kalau kamu menjadi orang yang paling aman, kalau kamu ingin menjadi orang yang paling sejahtera, kamu kalau kamu ingin menjadi orang yang paling dimuliakan sama manusia, maka jadilah orang yang mengikuti ajaran yang mengikuti syariat yang menerapkan keimanan yang menerapkan ketakwaan maka pasti kamu itu akan bahagia. Nah, tapi nggak mungkin seseorang itu bisa beriman, bisa bertakwa, fem bisa menjauhi segala tipuan dan bisikan setan kecuali kalau kita bela belajar. Makanya kan di dalam Al-Qur'an ayat pertama itu adalah ik Kerap belajar, baca kitab. Fem baca kitab bukan baca kitab sendiri, baca kitab depannya guru. Fem belajar kepada mereka Nah, supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Teori. Untuk apa? Selamat. Karena apa? Kehidupan ini adalah sebuah ujian, medan, cobaan. Nggak ada kesenangan. Mana kesenangan semacam ini di dunia ini? Mana ada kesenangannya? Siang kepanasan, malam banyak nyamuknya, kadang-kadang kedinginan. Jadi sama semua keadaan yang ada di dunia pasti beriringan dengan tidak enak. Pasti beriringan dengan yang tidak enak ada satu orang kaya raya istrinya cantik suaminya ganteng mobilnya itu ada tujuh rumahnya itu pakai pagar ada satpamnya ada herdernya anjingnya itu penjaga itu fem nah, kalau udah lihat seakan-akan dia bahagia kan bahagia banget gitu hartanya banyak suaminya ganteng dan sebagainya eh ternyata sekarang sudah cerai. Nah, coba lihat. Sekarang sudah cerai. Fem. Nah, ini salah satu contoh lihat bagaimana kehidupan di dunia. Enggak ada, enggak ada yang bahagia enggak ada. Kalau mau dapatkan kebahagiaan dan itu ada dan pasti di dunia, apa itu kebahagiaan yang terkait dengan Allah itu masih ada? Kebahagiaan terkait dengan Allah itu masih ada. Coba baca baca Al-Qur'an. Yang ikhlas baca Al-Qur'an. Fem. hilangkan segala kotoran dalam hati, baca Al-Qur'an Orang kalau sudah merasakan kelezatan baca Al-Quran itu adalah keimanan. Fem di antara yang bisa kita raih kelezatan itu adalah kelezatan membaca Al-Quran, kelezatan sholat tahajud. Kita berdua sama Allah itu nikmatnya luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun juga. Fem bangun malam jangan sama banyak orang. Banyak orang itu kalau kumpul sama orang itu bikin sumpah Sendirian aja sama Allah. Kita memadukasi dengan Allah. Memadu cinta dengan Allah BBM-an dengan Allah chattingan dengan Allah sebagaimana kamu chattingan asik serius sampai lupa guru lupa orang tua lupa semuanya Ah kamu coba seakan-akan kamu chattingan dengan Allah Fahim chattingnya apa yang dicatkan? Ya catkan aduan kamu. Fahim apa yang kamu adukan dalam diri kamu terkait dengan keluargamu, terkait dengan ketidakmampuanmu, semuanya adukan pada Allah Taala. Itu merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa dengan kita itu selalu mengadu semacam itu maka akan memberikan sebuah pengaruh di dalam diri kita itu ta'aluk dengan Allah terkait dengan Allah nikmatnya itu luar biasa nah kenapa Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran ku amfusakum wa ahlikum nanti wa ahlikum nanti ku amfusakum dulu Fem, jadi harus kita terapkan dulu ku amfusakum jagalah diri kamu Jangan jaga orang lain, jaga diri kamu. Kita menjaga diri kita untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau ada lebihnya, kalau kita sudah jadi wali, fahim? Ah, baru silahkan kita itu peduli kepada keluarga. Kita mau punya kekuasaan karena kita cinta Allah Taala. Silahkan kita berikan syafaat kepada keluarga. Silahkan kita berikan syafaat kepada manusia yang lainnya tetangga yang dekat sampai yang jauh itu silahkan tapi nanti itu tapi yang pertama itu adalah kita Fem. Oleh karenanya camkan baik-baik nanti kalau pulang ke rumah kalau kita ingin melihat dunia dan gemerlapnya serta tipuannya adalah pejamkan mata kamu, hilang semuanya. Yang ada apa? Tidak ada kecuali ada dalam diri kamu itu. Amal kamu itu yang ada. Diri kamu saja yang ada. Sebagaimana itu bisa dirasakan, bisa dinyatakan dalam diri kamu di dunia ini, itulah yang akan terjadi ketika kamu meninggal. Kalau, kalau kamu meninggal itu ada nggak tega keluarga kamu? Ada nggak tega? Semuanya tega. Kalau nggak tega misalnya itu suruh ikut dikubur kok mau? Ada yang mau? Kalau kamu meninggal orang tua kamu mau dikubur sama dia? Nah, kalau bahkan ibu kamu itu kalau kasih pilihan antara suaminya meninggal atau anaknya yang meninggal, dia milih anaknya yang meninggal kan bisa bikin lagi. Jangan <laughs> suaminya. Sampai seperti itu gitu loh. Jadi artinya bagi kita rugi kalau semua tergantung pada manusia itu rugi. Tergantung pada Allah, tergantung pada kita sendiri. Kita beramal untuk siapa? Untuk untuk kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Anak mengumpulkan amal untuk kita. Nanti kalau ada lebihannya, baru kita berikan kepada orang tua, baru kita berikan kepada keluarga, baru kita berikan kepada yang lainnya. Kenapa? Kita akan menanggung sendiri. Yang dicabut nyawanya kita sendiri. Yang akan ditanya oleh mukar nakir kita sendiri yang akan dibakin dari kuburnya kita sendiri kita antar di masyar itu bersama siapa kita sendiri menentukan mau sama siapa nah jangan lupa eh. jangan lupa oleh karenanya jadi kalian itu kalau ingin selamat hidup di dunia kita nggak mengatakan ya bahwasanya kita itu eh, termasuk orang yang bisa dikatakan sial gitu loh hidup di zaman sekarang ini karena nggak mendukung orang buruknya, orang tidak baiknya, orang syarnya, orang yang lalai kepada Tuhannya itu lebih banyak daripada orang yang ingat pada Allah. Sehingga hidup di zaman sekarang ini adalah hidup yang bisa dikatakan hidup segan mati nggak mau. Hidup segan. Paham apa cobanya itu banyak sekali. Sekarang ini cobanya luar biasa. Ya kalian masih kerucuk-kerucuk kayak begini, masih abg-abg nggak paham begitu kamu kawin cobaannya itu banyak kenapa dulu kamu nggak ada mertua nggak ada ipar nggak ada suami sekarang cobaan kamu ada suami ada ipar ada mertua tambah lagi tidak tambah lagi tidak tambah nanti punya anak berarti ipar mertua suami anak tambah lagi atau tidak tambah tambah lagi anak tambah cobaan tambah lagi cucu tambah cobaan tambah lagi tua tambah cobaan tua <laughs> dan nggak ada habis-habisnya terus Fem, Itu yang akan kalian alami. Walaupun kalian sampai uban-uban, walaupun kalian doa-doa tetap itu yang terlaksana. Gak mungkin lepas. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala telah berfirman dan menegaskan misi dan visi ciptaan kita di dunia ini afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turjaun apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan cuma-cuma sia-sia nggak ada maksud dan tujuan daripada aku tidak ada maksudnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun camkan baik-baik kita hidup di dunia itu untuk apa beribadah harus ada unsur nilai ibadahnya kalau nggak ada unsur nilai ibadahnya, ibadahnya berarti kita melenceng daripada misi dan visi Allah nah sekarang bagaimana kita itu akan menerapkan memposisikan diri dalam unsur ibadah kalau kita tidak tahu caranya bagaimana caranya kita nggak tahu nah oleh karenanya orang yang jauh daripada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, orang yang jauh daripada pesantren, orang yang jauh daripada majelis, orang yang jauh daripada ulama itu adalah orang yang jauh daripada kebenaran, jauh daripada kebahagiaan, jauh daripada kesenangan, jauh daripada kesuksesan, jauh daripada keberkahan dan dekat kepada keapesan, kehancuran, kesengsaraan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka semoga apa yang kalian pelajari di pondok ini walaupun dalam waktu yang singkat berguna bagi kalian untuk masa yang akan datang. Dan semoga berkumpulnya kalian antara satu dengan yang lainnya yang semuanya itu adalah saudara. Disinilah kita harus menerapkan semua yang ada di belakang kamu, di samping kamu, kanan kiri kamu, depan belakang kamu semua itu adalah saudara kamu. Dari sini kami itu harus terapkan sampai keluar seperti itu semua saudara kita. Sesama muslim itu adalah saudara kita tambah kita meyakini bahwa bahwasanya mereka itu adalah saudara kita, maka tambah besar keimanan kita. Tambah kita itu merasa mereka itu adalah bukan apa-apa kita, bukan saudara kita apalagi, maka berarti kita jauh daripada keimanan yang sempurna. Nah, jadi maka dari itu maka untuk hidup di zaman yang seperti sekarang ini nggak mungkin kita itu bisa lepas daripada tipuan setan dan hawa nafsu kecuali kalau kita membekali diri dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW semoga kalian semua mendapat ilmu yang manfaat ilmu yang barokah ilmu yang menuntun kalian semuanya ke, menuju kepada kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nah, sebelumnya Ustadz akan berikan ijazah salawat dan juga Ustadz akan berikan ijazah beberapa zikir yang mujarab mustajab insyaallah untuk menjaga diri daripada fitnah akhir zaman dan karena mungkin nanti malam saat berangkat umroh nah, jadi besok yang mengajar uh, adiknya Ustadz Habib Ali Fahim dia akan meneruskan nah, Ustadz doakan ya semoga sampai di sana selamat dan mendapatkan umroh yang mabrurah umroh yang makbulah nah, tapi insyaallah sekali kita bertemu sekali kita terikat sekali kita uh, mendapatkan pelajaran insya Allah guru-guru ustadz semuanya bersambung kepada kalian semuanya sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bercahaya, ilmu yang dapat menuntun kalian menjadi orang yang baik, terutama kalian tuh menjadi WWSD CPR insya Allah semuanya siap? Siap kalian termasuk WSD CPR? Walaupun cuma 21 hari Singkatannya apa itu? Ayo anak sanlat aja, dosa anak pondok Nah, wanita-wanita solihah dalwa calon pendamping nah, semoga kalian semua dimudahkan untuk bermimpi Nabi saw yang bermimpi Nabi di dunia maka pasti dia berjumpa di akhirat kelak gitu nah, jadi saya berikan ijazah tiga zikir satu salawat dua zikir yang pertama salawat bushro jadi salawat al bushro ini diimpikan oleh salah satu putra daripada Abu Yahya Hasan Bahrun yang mendirikan pondok ini eh, tepatnya pada malam Ashura tahun kemarin dia bermimpi Nabi SAW mengajarkan salawat begitu dia bangun dia langsung hafal nah, dan salawat itu dikatakan oleh Nabi SAW yang baca salawat itu 41 kali habis sholat subuh maka akan dimudahkan baginya untuk meraih kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, dan kabul hajat serta sembuh daripada penyakit serta dijauhkan daripada segala kemadaratan, mara bahaya, kesusahan, kesulitan, dan lain sebagainya. bahkan membacanya itu khasiatnya itu seperti khasiat membaca Yasin 41 kali. Khasiatnya bukan pahalanya ya, khasiatnya di dalam meraih dua hal tadi yaitu mendatangkan kemudahan ke lapangan, kebahagiaan dan menolak segala macam kesulitan, kemadaratan, mara bahaya dan sebagainya. seperti baca eh, Yasin 41 kali. Nah, nanti Ustadz baca sama-sama udah itu Ustadz kasih ijazah. Nah, ya, udah itu zikir yang kedua membaca bijahi toh rasul atmim lana fikulisul itu setiap hari 111 kalau punya hajat, perbanyak karena itu juga diajarkan oleh Nabi SAW dalam tidur. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW dalam tidur. Itu subhanallah mujarab untuk kabul hajat itu. Kemudian yang ketiga, Ya Allah, Ya Mubti, Ya Hafid, Ya Mu'izzu Ya kawi. Itu biasa wirid yang dibaca oleh para santriwati dalwa maupun santri dalwa Ya Allah ya Mubdi ya Hafid ya Muizzu ya Qawi Ya Allah ya Mubdi ya Hafid ya Muizzu ya Gawi itu diajarkan oleh Al Habib Abdullah bin Husain bin Tohir tapi dalam mimpi Fem untuk apa supaya selamat daripada fitnah kalau itu dibaca 111 kali setiap hari insya Allah kita selamat daripada fitnah tahu kan fitnah fitnah itu adalah yang menjerumuskan kita dalam dosa yang sebab utamanya itu yang sumber utamanya itu adalah kebodoh kebodohan. Insya Allah kalau kita baca ini kita akan selamat daripada fitnah. Nah, jadi ayo kita baca sama-sama dengan niatan semoga kita semuanya terlepas daripada uh, fitnah dan juga meraih segala macam kesuksesan, kebahagiaan, terutama salawat tadi ya, salat busra. Itu kalau kita hatinya bersih, nggak terkait dengan dunia, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak pernah benci kepada seorang pun daripada muslim maka insya Allah sebelum 41 hari kita bermimpi Nabi SAW baca itu dengan niat nah, jadi di situ rahasianya waktu kamu baca sholat dan tubashiru nabiha di situ rahasianya jadi kalau kamu punya hajat masukkan di situ insya Allah dikabulkan hajatnya ayo baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa uladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah nah, kalau bacanya seperti tadi yang Ustaz baca nggak salah harokatnya maka kalian semuanya Ustadz berikan ijazah untuk membacanya dan Ustadz berikan ijazah untuk membagikannya dan memberikannya kepada siapapun juga. Nah, ayo sama-sama dikatakan dan dijawab, saya terima ijazahnya Habib. Hmm, terus yang kedua, bijahi tohar rasul atmim lana bikul lisul dengan berkat rasul maka sempurnakan semua permintaanku. Itu artinya. Baca bijahi tohar rasul atmim lana bikul lisul. Yang ketiga, Ya Allah, Ya Mubdi, Ya Hafid, Ya Muizzu, Ya Gawi. Baca. Ya ya ya oh, ternyata kalian tuh cerdas juga. Mem? Lebih cerdas dari ustadz berarti gitu. Nah, karena waktu mengimpikannya itu pas malam 27 27 Ramadan itu itu ceritanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tohir itu bilang, kenapa Habaib itu datang ke Indonesia, ninggalkan Hadramut? Hadramut itu tempat hijrahnya datuknya kok ditinggalkan malah pergi ke Indonesia tempatnya fitnah. Hanya dikatakan oleh bermimpi, bagaimana lagi Habibnya sudah di Indonesia? Terus bagaimana? Dia bilang gitu. Ya sudah, suruh saja mereka itu untuk membaca Ya Allah, Ya Mubdi, Ya Hafid, Ya Muizu, Ya Gawi Akhirnya Pak dia bangun. Begitu dia bangun, lupa apa yang diajarkan tadi. Nah, kalian sekali langsung menghafal, kan hebat. Akhirnya apa? Subhanallah tidur lagi karena belum waktunya bangun, tidur lagi. Eh nyambung mimpinya. Nah, ketemu sama Habib Husin Asgaf tanya e, ada mimpi Habib Abdullah bin Thohir mengajarkan sebuah zikir. E, ingat tidak zikirnya untuk menghilang untuk apa menjauhkan kita daripada fitnah? Nggak tahu dia Subhanallah dan mimpi itu tidur lagi dia. Dan mimpinya itu tidur lagi. Subhanallah datang lagi Habib Abdullah bin Salim mengajarkan, "Ya Allah, ya Mabdi ya Hafid, ya ma'izu ya Gawi." Begitu dia bangun langsung dicatat di handphonenya. Catat di handphonenya, takut lupa lagi gitu. Hanya dia tidur lagi karena belum waktunya bangun lagi. Tidur lagi sama seperti kalian loh. Kalau belum waktunya bangun, tidur lagi gitu. Hanya ketika dia bangun, dia ingat-ingat tadi apa yang diajarkan, nggak ingat betul, lupa kedua kalinya sudah lupa lagi tapi alhamdulillah sudah dicatat di handphone nah, hanya dibuka di handphonenya oh iya masih sudah dicatat situ gitu nah itu dibaca insya Allah jauh daripada fitnah ya nah, karena sekarang zaman zaman fitnah kalau ada salah kata salah ucap salah perilaku Ustaz minta maaf dan semoga ada gunanya ada barokahnya ada manfaatnya dan Ustaz akan doakan kalian semuanya dari sana dan kalian doakan eh, kami sekeluarga dan juga rombongan semuanya supaya selamat sampai sana kemudian pulang dengan predikat umroh yang mabrurah dan ziarah yang makbulah ah, Al-Fatihah laniyah Nallah kunna minas solihat wa minat taibat wa minal abidat wa minal qanitat wa yaj'alkunna minal mahbubat indallah wa inda nabi sallallahu ويجعلكن يا الله ممن يفتخر بكنا النبي صلى الله عليه وسلم وتفتخرن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبكن النبي صلى الله عليه وسلم وتحبن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلكن يا الله ممن يأتني بكنا النبي صلى الله عليه وسلم وممن يحير النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة على هذه النية وكنية صالحة وعلى ما نوى صالح الفاتحة يا ربنا اعترفنا